Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah taala di mana pada hari ini kita berkumpul di Majlis Ta'lim Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habhi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Kita doakan guru kita Al-Habib Abdul Rahman dan juga putra beliau Al-Habib Ali dan para hataib, para asatidah, para kiai, para hadirin, hadirat yang hadir tengah-tengah kita semuanya ini diberikan keberkahan. Diberikan afiat kesehatan, panjang umur dan manfaat dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tadi dibacakan kepada kita hal-hal yang berkenaan tentang bahasan yang berkenaan tentang nikah. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana telah ditegaskan kepada kita sekalian, an nikahu sunnatul anbiya wa syiarul awliya wa jannatul adbiya. Pernikahan itu adalah sunnah para nabi-nabi dan juga itu merupakan syiarnya para wali-wali dan itu pun juga merupakan pembenteng bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia dan Allah taala adalah yang paling mengerti tentang segenap keperluan kita dan kebutuhan kita. Dan Allah taala tahu bahwasanya manusia itu memiliki nafsu, memiliki syahwat, memiliki keinginan dan kemauan. Dan kita diatur oleh Allah taala untuk mengalirkan keperluan kita, kebutuhan kita di jalan yang dihalalkan, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala itu kita lakukan sesuai dengan syariat Allah, maka sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah salah seorang kita dia tidur dengan istrinya, terus dapat pahala dari hal itu?" Maka Nabi kembali bertanya, balik bertanya, "Seandainya dia lakukan itu di tempat yang haram, dia curahkan syahwatnya di tempat yang haram, apakah dia dapat dosa? Dia bilang, iya dapat dosa. Nah begitu juga tatkala dia letakkan pada yang halal, dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berikan jalan kepada kita sekalian melalui pernikahan yang sah. Allah taala menghalalkan nikah, mengharamkan per perzinaan, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Allah itu mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mensunnahkan kepada kita perkara pernikahan itu. Nabi bersabda an nikahu min sunnati. Nikah adalah bagian dari sunnahku. Salah satu dari sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang berpaling dari sunnahnya Nabi Muhammad, maka berarti dia bukan bagian dari kelompok dan pengikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bahkan memerintahkan menikahlah. Kemudian juga jadikan tujuan nikah itu ingin punya keturunan untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa alasannya? Rasul mengatakan fa ini mubahin bikumul umam yomal qiyamah. Sebab saya membanggakan kalian besok di hari kiamat. Nah, tapi keturunan yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad apakah keturunan yang yang tidak dididik dengan didikan Islam yang benar? Keturunan yang dibanggakan oleh Rasulullah bukan pecandu narkoba. Keturunan yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad bukan perempuan yang buka-bukaan aurat. Keturunan yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang menjalankan agama Islam dengan sebaik-baiknya, yang memang patut dibanggakan. Maka Rasul menyisipkan kepada kita untuk menjadikan salah satu niat pernikahan yang utama adalah menggembirakan Rasulullah menimbulkan kebanggaan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan suatu jangkauan yang amat panjang sekali. Membuat Rasulullah bangga besok, kapan? Minggu depan, bulan depan, tahun depan, nanti di akhirat. Membuat Rasulullah berbangga dengan kita besok di hari kiamat. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Karena saudara-saudara sekalian Nabi menyatakan di dalam hadis bahwasanya barang siapa yang sudah menikah maka dia telah menyempurnakan tuh dia sudah menjaga setengah daripada nilai keagamaan, keislaman dan keimanan dia. Tinggal yang setengah lagi dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab agama itu melaksanakan perintah menjauhi larangan dan sumber segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala nah itu dari kemaksiatan atau kemaksiatan sumber dari kemaksiatan itu adalah intinya adalah daripada perzinahan yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak tinggalkan untuk umatku itu suatu fitnah ujian yang lebih berat bagi kaum laki-laki dari umatku ini melebihi ujian dari lawan jenisnya. Maka dengan dia menikah, maka dia telah terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Karenanya saudara-saudara sekalian, orang dulu itu ketika mereka melaksanakan pernikahan, mereka pasang niat yang bagus. Itu Al-Imam Abdurrahman Masyhur Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad al sahabat sahibul fatawa, sahib bughya mustarsyidin, itu bagaimana beliau mengatakan bahwasanya orang dulu tuh kalau dia datang, kalau dia udah mau menikah datang kepada para ulama, datang kepada Al Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Mas'ud, sahibul fatawa. Datang ke situ ngapain? Untuk membaca kitab yang berkenaan tentang niat pernikahan yang ditulis oleh Imam Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Itu ada puluhan niat niat pernikahan ini, ini, ini. Dia baca, dia niatkan, dibimbing, dituntun, niatnya oleh seorang ulama besar. Itu lebih dari 70 niat yang tercantumkan di situ. Itu orang dulu, dari awalnya, dari niatnya. Bagaimana dahulu? Para awliya wa salihin, di dalam pernikahan mereka itu, niat yang bagus. Kemudian juga dilaksanakan itu pernikahan dengan cara yang bagus. Nggak ada yang haram di dalam pernikahan tersebut. Ini jangan bilang, oh nikah kan sekali, cuma seumur hidup sekali. Jadi ya nggak apa-apalah kita bikin segala orkesan atau segala macam campur laki perempuan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru karena seumur hidup sekali jangan dinodai, jangan dikotorin dengan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hapus uang jutaan, ratusan juta, jangan dihabiskan untuk hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jalankan pernikahan sesuai syariat Nabi Muhammad, sesuai ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bikin acara-acara yang mengandung unsur yang haram, campur laki perempuan, layar tancap, joget-jogetan, perempuan di depan laki-laki yang bukan muhrimnya. Waliyahulillah min zalik. Nah ini harus kita bu bentengi. Atau orang kalau udah hadir nikahan lupa aman Islamnya lupa sama agamanya. Agama Islam dalam pernikahan cuma waktu ijab gobol doang. Habis dia ijab kabul, habis dia akad nikah, udah dia joget, udah kayak bukan muslim, bukan muslimah. Jauh dari agama Islam, jauh dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia rela campur laki-laki perempuan, auratnya terbuka, rambutnya kemana-mana, pakaiannya naudzubillah, udah kayak di diskotik, udah kayak di bar. Begitu. Dan mereka saling berbangga dengan adat istiadat yang semacam ini. Padahal ini adalah adat jahanam, adat orang-orang neraka, adat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup sunahnya Nabi buat kita? Apakah cukup ajaran Nabi Muhammad buat kita sekalian? Kurang Rasulullah ngajarin kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Teladan yang terbaik pada diri Nabi Muhammad. Terus kita lihat ya, Nabi miskin, susah, nggak bisa bikin acara kayak kita. Gitu. Kalau Nabi punya duit bakal bikin kayak gitu. Enggak, bukan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau itu menjauhi hal yang haram, menghimbau kepada umat untuk bebenah diri menjauhi daripada hal yang haram. Dan terbukti daripada orang-orang yang melakukan hal tersebut dengan cara yang tidak baik-baik itu kata Habib Ali Habib. Ini kelihatannya ini orang zaman sekarang duitnya itu dari diambil dari dari cara yang tidak baik sehingga keluarnya habisnya juga buat cara yang tidak baik juga untuk bikin hal-hal yang tidak baik juga waliyahzubillah min dari itu membuktikan sumbernya dari sumber yang tidak baik karena saudara-saudara sekalian, ayo kita membenah diri, kita perbaiki diri kita. Kita mulai dari sekarang, jangan takut kok oh, nanti diomongin orang. Nanti orang pada kesel, nanti orang yang jelek-jelekin kita, biarin kita jelek di mata orang, jangan kita jelek di matanya Allah. Biarin nama kita hancur di mata manusia gara-gara kita gak bikin pesta, campur lagi perempuan. Biarin. Yang penting jangan nama kita jadi rusak di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tidak bisa nolong kita besok di hari kiamat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahih syafaat. Terus kita punya muka bagaimana untuk menghadapi muka Nabi Muhammad? Kita punya muka untuk menghadap kepada Rasulullah tatkala kita menghadap kepada Nabi Muhammad sedangkan kaum wanita kita yang auratnya terbuka acara kawinan kita bikin melanggar syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terus kita mengatakan ini sunnah ini ajaran Nabi lah Nabi Muhammad mengajarkan kesucian dan adab dan tata krama, sopan santun dan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan Allah Taala berikan taufik kepada kita sekalian. dan Allah Ta'ala letakkan keberkahan di dalam keluarga kita, anak istri kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah majal jaman hadha jam'an marhuma. تفرقنا min ba'di تفرقا معصوما Wala taj'al fina wala minna wala ma'ana شقيا wala محروما صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.